kepada kita dan ini adalah yang apa yang usaha untuk makin untuk makin melatih diri semangat di dalam tolabul ilmu dikarenakan itulah pilar utama keistiqomahan seorang sunni salafi senantiasa hidup senantiasa hidup dengan suasana tolabul ilmi. Semestinya untuk sore hari ini yang mengisi kajian adalah Ustaz Zuhair Hafizahullah Ta'ala Wa Allah masyafa'ala Dia berhalangan Dikarenakan Udur Sakit ya agar tetap faedah tidak hilang kesempatan yang sudah ditentukan bersama-sama kita isi sesuai dengan apa yang kita mampu. Insya Allah kita akan baca sekilas sedikit demi sedikit satu kitab Fadlul Islam diambil dari silsilah Syarhir Rasail silsilah syarah Ar-Ra'ad Rasail dari muallif Dr. Syekh Saleh bin Fauzan ibni Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Syarhu Risalati Wadli Al-Islam Penjelasan terhadap risalah فضل الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام باب فضل الإسلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وكتاب أصول الإيمان وكتاب فضل الإسلام وكتاب الكبائر درج على ما درج عليه المحدثون بأنه في هذه الكتب يأتي بالتراجم ويسوق بعدها الآيات والأحاديث Ini mukadimah bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala di dalam kitabnya Kitab Tauhid, Kitab Usul Iman, Kitab Fadlul Islam, Kitab Al-Kabair. Beliau menyusun kitab-kitab itu dengan metode apa yang telah disusun oleh para ahli hadis penyusunan dari isi kitab disusun berdasarkan sebagaimana para ulama hadis, para muhaddisun mereka menyusun kitab-kitabnya. Beliau mendatangkan di dalam kitab-kitabnya judul lalu membawakan di bawahnya ayat hadis-hadis ya bab Fadlul Islam nanti di bawahnya berisi ayat berisi hadis sama seperti kitabnya Al Imam Al Bukhari kitabnya Al Imam Muslim dan juga karya kitab-kitab para ulama Ahlul Hadis taqaddimi Bahwa huwa ya'ti bi tarjamah allati tatadammanu ma ma tufiduhu an-nusus allati yasukuha ba'dah mendatangkan judul yang terkandung di bawahnya apa yang diambil faedah itu dari nas-nas. Di mana nas-nas itu secara konteks membawakan makna secara tertuang di dalam judul. Wa hadhihi tariqatul muhadditsin. Ini merupakan tariqah metodenya para muhadditsin. Kalimah Al-Bukhari wa ghairihi seperti Imam Al-Bukhari dan juga yang lain. Bahwa la ya'ti bi kalamin min indi. Maka beliau tidaklah mendatangkan satu ucapan pun semata dari sisi dirinya sendiri. Wa inna ma ya'ti bima dalla alaihi kitab wa sunnatu. Wa qalu salafus salih. Namun hanyalah yang beliau datangkan apa yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah dan juga akwal ucapan-ucapan para salafus salih. Oleh karena itu beliau bukan orang baru yang mendatangkan ajaran baru sebagaimana digaungkan oleh para musuh-musuh dakwah yang benci atas dakwah beliau rahimahullah taala. La kama yaquluhu a'da'u tidak sebagaimana diucapkan oleh musuh-musuhnya. Innahu ata bi madhhabin khamisin Yasumunahu al-madhab al-wahhabi. Tidak mendatangkan satu madhab baru, yaitu madhab yang kelima. Yang mereka menyebut madhab itu dengan madhab wahabi. Paham? Wahabiyah. Tanfiran anhu sebagai upaya untuk melarikan umat manusia dari dakwahnya beliau wa an da'watihi dan juga dari dakwah beliau dan juga dari individu beliau rahimahullah taala. Waqad kana alim min ulama'il Hindi. Sungguh telah ada seorang alim dari kalangan ulama negeri India. Kullama faragha min darsihi setiap kali selesai dari pelajarannya rafa'a yadayhi mengangkat kedua tangannya wa ja'ala yad'u 'ala syaikhi kemudian mendoakan kejelekan terhadap Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullah ahlul hadis ulama sederet ulama Saudi belajar di sisinya namun setiap kalimat jelis selesai mengangkat tangan berdoa mendoakan kejelekan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Fasami'ahu ba'adun nasihi Lalu ini didengar oleh sebagian orang-orang yang menghendaki nasihat. Faja'a ala mu'allaf syekh. Kemudian dibawakanlah karya dari syekh rahimahullah kitab tauhid. Dibawakan karyanya. Wa naza'a ghilafahu. Namun dilepas sampulnya. Alladhi fihi ismu syekh. Yang di itu tertera nama beliau Syekh rahimahullah taala buang sampul, Jadi kita polos tidak ada siapa yang menulis tidak diketahui. Wakadamahu ilai, lalu disodorkan kepada beliau kepada sang, sang alim tersebut Wajas aduhu lalu bertanya man huwa muallifu hadal kitab siapa gerangan penulis kitab ini fata'ammalahu dhalikal alim ya jadi Seakan-akan yang menyodorkan kitab ini Ini menyodorkan kitab untuk bertanya Ini ada kitab Menurut engkau ya Syekh Kitab siapa ini? Penulisnya siapa? Fata'ammalahu dhalikal alim Lalu Dipelajari Kitab tersebut oleh sang alim Wajah aminal ghaddi Lalu keesokan harinya datang Waqala lirrajul Berkatalah kepada laki-laki itu, Allah diqaddamahu ilaih, yang menyodorkan kitab tersebut. Nah, ada min mu'allafatil Imam Al-Bukhari. Ini diantara karya-karya Al-Imam Al-Bukhari. Karena sama. Isinya sama. Judul, bawahnya ayat, bawahnya hadis, judul, ayat hadis, judul, ayat hadis. Sama. Dan beliau ahli hadis yang memuliakan Imam Al-Bukhari. Ternyata kitab ini sama isinya. Faraddar rajulu ghilafahu alaihi. Lalu sampul tadi disodorkan. Ini sampulnya. Wa qala lahu lalu berkata kepadanya, "Hada huwa Ibnu Abdul Wahhab." Inilah Ibnu Abdul Wahhab alladhi alladhi tad'u alaihi. Yang mana engkau anda wahai syekh sering mendoakan kejelekan untuknya. Fanadimal alim. Kemudian sang alim pun menyesal. Wa ja'ala yad'u syekh Muhammad ba'da kulli darsi. Lalu terbalik. Setiap kali selesai majelis, selesai daras, beliau mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kan gencarnya ahlul fitan ada dakwah mengkampanyekan kampanye buruk permusuhan digambarkan dengan gambaran-gambaran yang jelek sampai ke Indonesia sampai ke India sampai ke daerah-daerah di seputaran Irak ya India dan seputarnya, para ulama pun tertipu saking gencarnya propaganda yang dilancarkan oleh musuh-musuh Fir'aun. Nah, Alhamdulillah. Ahlu sunnah, demikian pembelaannya terhadap ulama, pembawa bendera sunnah. Sehingga tidak tinggal diam Begitulah kecemburuan ahlu sunnah. Tidak tinggal diam ketika ada ulama sunnah. Namanya hancur oleh sebab fitnah yang dilancarkan oleh musuh-musuh dakwah. Berusaha untuk membela. Berusaha untuk melakukan pembelaan. Berusaha untuk mengembalikan nama baiknya. Dan memahamkan orang tentang kedudukannya. Begitu ahlu sunnah. Bukan sebagaimana fitrah hizbiyah. Fitrah hizbiyah justru membenci terhadap ulama ahlu sunnah dan senang ketika ulama sunnah dijatuhkan, difitnah dan dirusak nama baiknya. Nah. وهو في هذا الكتاب بين أولا أصول الإيمان ثم فضل الإسلام dan inilah dia di dalam kitab ini dia menjelaskan pertama kali tentang usul iman. Kemudian tentang keutamaan Islam. Wa dzalika li anna ad-dina yatakawwanu aw yatakawwanu min maratib. Yang demikian itu dikarenakan agama itu dia tersusun dari tiga tingkatan. Al-martabatul ula tingkat pertama al-Islam. Al-martabatul tsaniyah al-iman. Al-martabatul tsalitsah al-ihsan. Kama jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yawman linnas. Fa'atahu Jibril faqala mal iman qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa bi liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'ts قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإسلام ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلى آخر الحديث Ini isi yang akan diuraikan tentang al-Islam, iman, والإحسان فهذه مراتب الدين المرتبة الأولى الإسلام ثم فوقها الإيمان ثم فوقها الإحسان فهو رحمه الله أراد أن يبين الإسلام والإيمان في هذا الكتاب أصول الإيمان Beliau ingin menjelaskan tentang Islam, iman di dalam kitab ini ya di bawah pembahasan usul iman. Wal babul awal min abwab hadzal kitab huwa babu fadlil Islam. Bab yang pertama bab tentang keutamaan Islam. Tsumma atba'ahu bi abwabin ukhra. Kemudian diikuti dengan bab-bab yang lain. Misal bab wujubil Islam. Bab tafsiril Islam. Wa ma yukhriju minal Islam. Ini semua bekal dasar sebagai seorang muslim apa yang wajib di dalam Islam, apa yang dimaksud tentang Islam, penafsirannya, dan apa saja yang akan mengeluarkan seorang itu dari Islam. Bila akhirnya. Ini tipis kitabnya, kemudian di syarah oleh Syekh Saleh Fauzan salah satunya. Di sana ada pensyarah yang lainnya. Syekh Saleh Abu Syekh Abdullah, juga Syekh Ubaid Allah Ta'ala dan syaikh yang lainnya Alhamdulillah tersebut namun kita belum pernah menyelesaikan Insya Allah kita akan baca sedikit demi sedikit semoga diberikan kemudahan nah ini kita baca aslinya itu jadwal hari Kamis badal asar namun ketika ada kekosongan semacam ini kita akan masukkan kitab ini badal asar dan juga badal maghribnya insyaallah taala wallahu a'lam bissawab ini yang bisa kita baca sekilas dengan waktu yang singkat semoga bermanfaat barakallahu fikum jazakumullahu khairan alhamdulillah rabbil alamin ya yang memerlukan kitab bisa cari tunggu apa ini postingannya